Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulit ini hafal mati doa ini di luar kepala ya ini doa kata disebut oleh Imam Bukhari dan imam-imam hadis yang lain doa kurb doa yang akan menghilangkan sebuah masalah yang paling berat dalam kehidupan seseorang Nabi Muhammad SAW kalau sangat terdesak mendoakan menggunakan kalimat-kalimat ini sebelum berdoa dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika dalam keadaan kesulitan beliau selalu berdoa mengatakan la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim tiga potongan ya la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah al azimul halim zat yang maha agung dan maha penyantun kata-kata halim ini yang ya digunakan untuk mengeluarkan kita dari masalah yang sedang kita hadapi. Terus kita ulangi lagi, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, Rabbul Arshil Azim, kamu pemilik singgasana yang agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Rabbus Samawat. Ini saksi bahasan penggunaan kata-kata Rabbus Samawat, pemilik, pencipta, pengawas, pemontrol, pemusnah samawat seluruh langit wal ard dan bumi wa rabbul karim dan pemilik juga dan pencipta singgasana yang mulia jadi ini doa memang dikarenakan oleh Nabi SAW dalam keadaan-keadaan kepepet la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arshil karim eh, la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul Arshil karim